Anda tidak ngalamin, Anda belum lahir jauh, orang tuamu belum kawin. Tahun 65 itu tahun terkejam sepanjang sejarah di seluruh dunia. Kalau di Nazi kan yang bunuh kan tentara. Di Indonesia sesama rakyat. Cak Dora saya ketua PKI di Desoku. Dia diangkat ayah saya menjadi kepala koperasi setia usaha. Karena sosialisme diterapkan maka semua mekanisme ekonomi di tangan pemerintah tidak boleh swasta. Maka saya antri, antri, antri, antri, antri, beras antri, apa sembarang antri. Begitu gitu 30 S meletus, durasanya ya teman sepak bola, ya teman Remi, Gaple, ya PKI, tapi sholat. <laughs> Kenapa? Karena PKI tidak sama dengan ateisme komunis, itu partai komunis bukan partai ateis. Jadi bisa partai komunis itu orang yang alim, seorang muslim yang alim karena apa? Karena bagi dia menomorsatukan wong akeh. Sing jenenge komunisme kuwi menomorsatukan wong kok rasa itu dengan polos menomorsatukan wong akeh dia mengorbankan dirinya sendiri ning mergo gejolake kaya ngono kae jurus pokoke wong Islam musuh PKI akhirnya mergodheki biye-biye ketua PKI ya dipateni carane mateni iki ya santai sah mbok ngene iki nganggur-nganggur ndelok bioskop ora di terongan kono ayo berangkat ke nunggang apa nganggur sepeda telu ya lho bonjengan wong nem kae waduh kudu ngoyo rek nah, terus leren di tangkis tangkis itu tanggul simnya sungai terus nguyuk bareng ngono kae ngono itu kok mburi anggo seret seret njur dijungkrake ngono tok itu bangsa Indonesia iki wong sak dunya rasa macem-macem karo rakyat Indonesia gue <laughs> nek wis wayahe ngono dengan dingin mari ngono ya sing nonton film <laughs> Begitu aku, aku delok dewe. Tiap hari saya melihat mayat itu. Dan ratusan mayat tiap hari kentir tanpa kepala. Ratusan. Dan saya anak kelas 6 SD. Totoan karena arek Jadi boleh kerikil waka untuk bandem untuk piro. Dus. Dus. Pokoknya anggar. Pas wetenge oleh piro. Kini oleh apa jenis suket sak keranjang. Totoan. Zaman kemudian belum ada larangan judi pasal piro itu. Loh, jadi di antara itu teman-teman sekalian lu ono oh, jadi iki awak tok orang ndase iku atusan bendino kentir ning kali. Terus suatu hari ki ono karung api banget. Wah, akhirnya dolek guantol ya piye carane ngirno, karo arek-arek padha cilike diunggah no dibuka nyun sewu dihapus ya ADTV isine sekarung lho kuwi ana lho wong pegaweane ngono kuwi lho Cuma mbok wis dadi algojo ya mateni wis lho mateni ora ora lho dia tak takut se Jadi wahai dunia, wahai bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi, rasa melbu Indonesia. Yo ya, totok aja yo. Ya. Aduh, ya Allah ono lho. Ono lho wong kober-kober iki lho. Kalau di mana-mana yang namanya algojo itu kan syarat rek kowe nek mateni wong sep di samping wiritan dan al-fatihah kowe kudu njupuk ketiye kok gila syukur kok cocok. Ya itu untuk psikologis saja supaya enggak ini supaya enggak traumatik. Iki orang yang dilat, orang gue nyucut malah dia otot-otot Sí, sí, Wiling iki ya nggo plastik kok ya ora Aku jur kelingan Novi Budianto ngene Wong Jawa ki apa wae iso nglakoni wong Indonesia nek wis wayahe. Mulane tidak mungkin sekutu menyerbu sini, tidak mungkin Amerika menyerbu sini akan baik-baik sama kita. Malaysia nanti akan terjadi perpecahan besar antara tiga bangsa yang menghuni Malaysia dan bangsa Melayu akan berlindung ke Pulau Jawa. Wis gue rasa rasa pusing ambalat barangnya rasa wong angkatan laut ekonomi ya oke nih. <laughs> tenang wae warung reyok ponorogo garap jaran kepang yo ben ora apa-apa kuwi kabeh dia wong Malaysia nunggu apa jenenge? Merok semono gedene ana macane ngono ya ora. Ning wong Ponorogo sing dilebone sing gurune kuat dadi tenang wae iku ora dicolong kuwi sing nyolong ya dulurmu dhewe padha wae. Menyamar Tenang-tenang aja. Waktu itu panjang, tidak ada masalah. Oke, kita kembalikan ke sini tadi, ya. Saya kembalikan ke ini serius. Jadi nanti akan jebol-jebol. Cina akan pecah. Cina itu akan jadi sekian negara. Nanti 20 tahun lagi jumlah manual lebih banyak daripada jumlah pemuda di sana. Jadi jumlah yang usia tidak produktif lebih banyak daripada yang usia produktif karena pembatasan anak cuma satu. Nenek nah, ini kan lurus. <laughs> itu pun loro kali karo wong Jawa. Oke, yang penting dua ya, perempuan sama laki laki. Lanangi piro, wedok piro sakarepmu. Piye oke. Iya. Nek mau wong dene. mau ngapa to? Lho lek kale to, Pak lanjut iya tuh lu polu lu lah kale lanang kale kan dulu rola lanang karo wedok perkara nang piro urusan keluarga masing-masing muter tuh ke musuh rakyat Indonesia dia jadi sapi tang karo sumur sak meter masalah pemain dari di condro ini lagi zaman cilik ini gitu Jawa kebatinan ki latihan. Se mampu. Sampai ping telu, wis mulai babat kurang, berkurang. Berkurang. Suwe-suwe nek wis ping 10 wangi. Wangi. Altai campur sumur ra masalah. Loh, cah iki wae nganggo ilmu kedokteran barat ngene, steril ngene, masuk angin ngene, tipes ya salahmu mudene Menungso iki kan isine alam semesta. Ada racun, ada kuman, ada segala macam. Itu bagian dari dirimu. Kalau kamu bersihkan dirimu menjadi steril, ya sisi-sisi lorot kowe. Dan Amerika kuliah 6 tahun mulai rene seminggu melbu rumah sakit. Mesti kuwi. Apa ya jero soto nih pinggir dalan nganggo kulkas. yo ya ora iso. Ya wis daginge ngono kae. Diserahkan kepada kesaktian perut masing-masing. Ya dari sudut ilmu kesehatan steril itu negatif tapi dari sudut kasih tani menungso ya panjang ono sing weteng senampun mati barang tapi itu kan satu dari seribu sing satu sampul sama tadi sekti mandro Eh saiki ana wong dileboni kelebon paku gitu dan Cacile kelebon paku. Jadi kalau dokter dititili mbok ini banyak. Ambok serangnya kene. Anaknya gue ilmu barat ya raiso, ilmu barat iki sleo ya raiso merek. Ayo jajal golek dokter sing wis pengalaman 30 tahun, jur kowe iki sleo, jur pan iki kok sleo malah dikrek. Malah dikakak nah, nah, ngono kan jur dikrek bali. Aku tahu ngerti ning Jerman melaku biasa nang rumah sakit dalil ngene kok. Iya, iya. balik berangkat sama ya normal ngene iki ya menurut Dora Siti begitu pulang wis nganggo ngene. Iki piye ta iki? Ambek donang sangkal putung. Maka Kemarin dokter Edot ketika pidato memberikan ijazah maunya, ijazah maunya kepada Joko Temon, itu Edot mengatakan saya seorang dokter dan saya ingin mengatakan bahwa ilmu yang primer, yang mainstream adalah ilmunya Pak Joko, saya sebagai dokter ilmu saya ilmu alternatif. Bukan sampai alternatif saya mainstream. Itu kalimatnya Mas Edot seperti itu. Karena Barat itu dari timur, gak ada timur dari barat. <laughs> itu mencipratan Siti rono kan. Iya tuh ya. Di mana-mana barat itu ya dari timur. Iya tuh ya. Orang tahu kalau besok Besok ya? alat dari timur ke Mulane kowe gawe lagu itu kok men dari barat sampai ke di piye kuwi. Mulane diubah dirubah dari Sabang sampai Merah. Gue asli dari barat sampai ke timur loh biar. Ki mergo memang ada keinginan kebudayaan dan peradaban barat untuk membalik keyakinan orang timur bahwa asal usulnya dari barat. Mulane Nabi Isa Yesus rada kebingungan Barat. Jur aku dinesoni oleh ustaz-ustaz di internet yang merusak Islam mergo Sholatullah gitu misalnya gimana mbak nganggu lagu gereja lo senyalani lagu gereja itu sopo ini lagu banget Yesus tidak pernah dengar lagu itu dan sholat solmi ya tak ya begitu itu apa aku bisa deh re re si do do sol itu solmisasi do re mi fa sol barang di Timur Tengah enggak begitu. Di tempat lahirnya Isa sampai meninggalnya umur 33 tidak ada lagu seperti malam kudus itu itu lagu barat sejak zaman Konstantin, sejak zaman Roma. Dan itu bukan lagu Kristen. Itu Lagu yang dikarang untuk gereja. Kui padha wae kuwi tahlilan selawatan kuwi dudu ibadah mah Kok dinesoni? Jadi sapa kuwi lagu barat? Enak kuwi lagu Kristen berarti Indonesia raya lagu Kristen dong Podo Contoh banget dari gereja Oh kubur kanye Ngono ki lagu Kristen iki ya dulu lagu Kristen kuwi lagu Kristen. Lagu kapan lemu baptis ki gitu lagu rumah saya ini Arab terus lagu Islam jare sapa? Arab kok Islam? Arab yo ya Arab. Bahwa Arab digunakan sebagian untuk Islam, iya. Neng itu tidak tidak mengikat. Anda jadi orang Jawa, senyuruh siapa? Allah kan? Terus boleh tidak Anda menjadi orang Arab sekarang? Wong kue dikongkon dadi film kok kue jadi salah. Kan begitu. Maka kenapa kita jadi orang Arab? Kenapa kita jadi orang Barat? Itu yang disebut autentisitas tadi. Kriteria kedua. Gitu. Ya tetap orang Jawa ini harus diapakai. Apalagi hipotesis terakhir yang saya temukan yang namanya Milata Ibrahim itu agama Jawa. Gitu. Maksudnya agama Jawa, agama tidak dalam arti adin, tapi agama religiusitas upaya orang Jawa untuk mengenali Tuhannya. Oh Gusti Allah boten sare, urip memampir ngombe, manunggaling kawula Gusti semua kan bukan dari Quran. Itu usaha orang Jawa sendiri. Nah yang namanya mila Pak Ibrahim itu sakofah. Jadi lembaran-lembaran wisdomnya Nabi Ibrahim yang belum dirumuskan menjadi kitab seperti Injil, Zabur, Taurat atau Quran. Jadi masih ya masih lembaran-lembaran. Nah, seluruhnya itu disebut milata Ibrahim. <clears throat> Dan milata Ibrahim itu tidak ada lain di dalam sejarah satu-satunya yang indikatif terhadap itu ya penemuan religiusitas Jawa. Ya, tapi kan Nabi Ibrahim mau ngarep jari sopo <laughs> Oh ngarap itu turunannya Nabi Ibrahim, turunan yang lain orang Yahudi. Itu loh. Jari sopo. Rumah samu Nabi Adam mau ngarap, Terus malaikat Jibril mau ngarap. <laughs> Gusti Allah yang gures ngono. jadi ya, aneh-aneh juga pandai kabeh Arab, panggil siswa Arab kabeh. Lagu kudu Arab kabeh. Dan seterusnya. Nah, jadi uh, saya ini belok. Ini beneran ini dunia akan akan akan akan mengalami guncangan-guncangan besar. Dan Indonesia blessing in disguise min haitsu layak tasib Anda semua termasuk orang-orang yang insya ya Allah diselamatkan. Ya not dididik lah. <laughs> ya, tapi kan gue tahan toh. Gue wong malah gue wong anger digawe sedih yo yo ya, ya iso sedih sedelet gitu. ya toh nih. Baru ku yo cenganget meneh meneh ini menenek, waktu Ingat gak waktu habis gempa seminggu setelah gempa ada mojopatan terus ada orangnya rumahnya ambruk dia bilang gini cak rumah saya sudah keterima Menuhi Ono orang saat dunia ngomong menuhi rumahnya ambruk ini ngomongnya keterima coba. Coba wih. Itu orang Arab yang sudah kenal Quran berapa kapan nggak ngomong gitu. Orang Jawa yang tidak bisa bahasa Arab dan belum tentu bisa baca Al-Quran punya penemuan spiritual bahwa rumahnya yang ambruk itu keterima sampai tenang ini iya, iya, keterima itu kan luar biasa penghikmahannya terhadap bencana yang dia alami ya. makanya tenang-tenang iya demi pulih pun ditandosi ya <laughs> pun ditandosi ya bener kangen Jowo, kangen campur sari, kangen keroncong, kue kangen sopo. Rapopo. apa perlu rotor ini menaik rapopo. Malah kue rak. ana sih benci londor? Ada yang benci Belanda? Tidak ada di seluruh Indonesia coba. Ono bangsa kaya orang kue. Tidak ada yang benci Belanda loh, Pak. Wih, dahsyat. Insya ya Allah Anda kesayangannya Allah. Amin. Karena tidak punya kebencian loh. Dijajah atau saya tahun, orang benci. Malah mesu karo Hitler, coba. Sing wong mlayu nang aku cek kula kok dibenci wong Jawa niku napa? Napa salah kula ngono. melayu kowe mlayu nang kono. Akhirnya Hitler lari ke Sumbawa. Di sana dia jadi dokter, jadi dokter Po namanya. Terus dia kawin sama orang dari daerah Petemon Surabaya, terus dia hidup di Surabaya, meninggal di rumah sakit Yarang Menjangan, dikuburkan di kuburan Ngagel. Kemarin saya tugasi wali kota Surabaya untuk meneguhkan untuk mengkonfirmasi bahwa itu untuk Hitler dan dia mengatakan indikasinya memang Hitler ya, kata wali kota Surabaya Mbak Risma. Dia nih Mbak, soalnya saya ini tahu persis mengenai data-data pemakaman dan kuburan. Sejak dulu saya bertugas di situ. Semua orang yang bukan orang Indonesia itu datanya jelas tanggal lahirnya, asal usulnya, kecuali satu ini. Satu ini datanya dihilangkan, alamatnya nggak ada, alamatnya cuma rumah sakit Karang Menjangan. Jadi memang ada penyamaran politik. Tapi, tang, eh, tapi tahun kelahirannya sama dengan Hitler. Jadi memang itu dikuburkan di Surabaya. Kenapa itu lari ke sini? Karena dia kembali ke kampung halaman. Karena neneknya orang Arya adalah orang Jawa, neneknya orang Persia adalah orang Jawa. Sementara orang Persia itu sendiri, ini terakhir saya ingin ngasih kenyataan sedikit kepada Anda. Karena orang Persia itu sendiri adalah orang yang sebenarnya satu rumpun kebangsaan dengan Muhammad SAW ketika Salman Al Farisi dinyatakan sebagai Ahlul Bait itu benar-benar namanya Ahlul Bait dia meskipun tidak dilegitimasi. Jadi Rasulullah itu muktarab tidak 100% Arab. Dia orang yang diarabkan karena dia beredar di wilayah Jazirah Arab. Ini materi mana kita terus. mangga. Eh? Yang kuwi wong bumen wong. Jalan-jalan lah. Nah pokok, eh kalau Anda melihat, kalau Anda melihat alur sejarah antropologinya, sosiologinya, kulturnya, perilakunya, wataknya, tradisi-tradisinya, Anda akan menemukan, Anda akan menemukan clue atau gejala-gejala atau indikasi-indikasi itu. Saya tidak memastikan, cuman kita siap-siap secara prinsip Oh ya orang apa-apa upamane upamane Nabi Yunus jebul wong Bogor ya ora apa-apa ya. <laughs> Apa salah? Ya ora ya ora apa-apa wong kene ya urung ngerti kabeh. Nek Nabi Saleh itu jelas kuburane ning Mesir, itu jelas. Wis diliwati karo cacat kuwi gitu. gitu. Nah sekarang yang penting harus Anda ketahui satu saudara sekalian. Ini nanti <laughs> Israel, Amerika sedang benar-benar rapat untuk kemungkinan berani atau tidak nyerbu kita sekarang ini. Ya. Berani atau tidak. Kalau itu nanti berat karena gini, yang mereka lakukan itu sekarang, menurut Anda, Mekah, Haramain ya, Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Haram, itu menurut Anda yang paling relevan, itu diurus oleh Arab atau diurus oleh umat Islam sedunia umat Islam sedunia karena dia bukan milik Arab tapi milik umat Islam sedunia karena Rasulullah adalah nabi untuk semua umat manusia tapi sekarang dia insya Allah di bawah kontrol Israel Nah caranya mengontrol tidak terutama fisik kalau sekedar hotel Hilton sekarang mengangkangi Ka'bah di depannya dan seterusnya, itu oke lah kita relakan, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting yang mereka lakukan <clears throat> terhadap kita adalah hubungan batin antara umat Islam dengan Rasulullah dipotong. Selawatan haram, kue gosok-gosok, tembok Raudhah Haram. Kot mata Muhammad. Muhammad sudah mati. Lu wangi lo, Tentara Arab ngomong Muhammad sudah mati. Lu wani lo ngomong ngono Kot mata, dia bilang kot mata. Anjir kurungan aku tuh, matamu munafik. Orang ngerti aku. Dari kau mata, kau kot itu sudah mata itu mati. Mata itu uh, pasien mata. Kalau mutu kalau eh, presenten. Atau kalau hurmanya tufia. Kalau dia bilang kok tufia, itu agak lebih menghormati. Mesti kau mata. Akhirnya ya aku ya matamu. Gue tak banter-banter kalau aku matamu orang mudeng ya jadi orang dari miso kan miso adalah kalau yang bersangkutan sakit hati kan begitu kalau yang bersangkutan rasa sakit hati kan tidak menjadi peristiwa miso jadi penak penak mekah miso miso orang mudeng kan hanya lagi gue ditiru tenang kalau ya gue nengko tidak mau asuh apa? asuh, Cangkrah mucing nih ya Gusti Allah mucing le. Awas Kami ya kan kudu kritis, saya kan kudu ya wani. Kalau kalau menurut prinsip kamu itu benar, kamu jangan mau juga dilarang-larang. Saya sudah pernah cerita saya sama Kiai Kanding ini kan umroh bareng sama Mas Toto sama Nabi semua dan kita berdoa caca nangis nangis kabeh gondrong gondrong kabeh kayak si jujit karo gondrong nangis kok Allah nangis kafe jor teko Arab juenggot haram haram haram haram haram haram haram terus pokoknya nangis nangis itu tidak baik menurut mereka gitu kan. mereka tidak tidak kita disuruh tidak usah syirik tidak usah sama Allah itu langsung biasa aja nggak usah nangis-nangis gitu. Lah kita kita tengah-tengah dua ya. Tapi aku juraku juga leren dulu terus. Subhana rabbika rabbil masa terus langsung ngono. Aku langsung ah, tengah-tengah tengah robbana lalu akhirnya, iki wong. Inna sinna uktana Rabbana wa tuhammilna Ma la wah, Rabbi Wa'fu anna Wa'fir wah Warhamna wah Melayu deh Buat Barbie kuwi rada wedi jenggot-jenggot nyedak kene. Bun, ah, piye tengah-tengah di dirap-rape tak karane tak pendeli ya, kok bana ati fid dunia hasanah wa ya. fil Musuh wong Jawa ya, macam-macam. Pak kurang akal. Nah, sejak itu kayak Kanjeng kadang di bahasa ngerono Arab liwat ayo ngomong haram ayo. Haram ayo ayo ayo ayo ayo ayo, ayo, kuwi. Iya ora paham to ayo Oke teman sekalian, kita, eh, kita sekarang berdiskusi atas nomor dulu, leto lagi. Ayo, ya, menang. Ayo bareng-bareng jauh ya, sebelum iya, saya, iya, Apa wes? Saya ingin kita berdiskusi dan teman-teman mencoba merespon. Tapi saya tambahi beberapa hal. Yang pertama ini tadi karena kalimatnya itu kalimat orasi kultural maka seolah-olah ini simbolik padahal tidak simbolik jadi kalau disebut gedung akan ambruk itu memang akan ambruk jadi kapitalisme itu faktual dalam arti wadah ya jadi teman-teman sekalian ini kan sekarang pemenang satu-satunya di peradaban abad 21 ini kapitalisme komunisme, sosialisme sudah habis sejak tahun 60. Dan kapitalisme sekarang terbentur oleh bumerangnya sendiri. Sehingga mereka cari-cari alasan untuk untuk merampok. Jadi misalnya Anda tahu tidak ada rakyat yang fasilitasnya melebihi apa yang didapatkan oleh rakyat Libya selama masa Gaddafi. Tapi itu disembunyikan oleh media massa Ya, jadi ini ini tak cicil sidik-sidik ya. Jadi kapitalisme akan mati oleh dirinya sendiri. Anda akan lihat Eropa ini akan rontok satu persatu. Yunani, Itali, Irlandia, Inggris sendiri dalam keadaan sangat parah. Jadi sih penak kue tikel tekuk gitu. Apa sebabnya? Saya gigi Indonesia ini negara paling stabil nomor lima di dunia secara ekonomi ini nyon sewu. Jadi sing berarti SD. Padahal sebenarnya kalau Indonesia ini tidak ada pemerintah, maka kita akan nomor satu paling stabil ekonominya. Kenapa? karena Anda punya insang kalau di ikan atau kodok itu ada insang rakyat ini punya pernafasan dalam <coughs> jadi rakyat ini punya putaran ekonomi sendiri punya pasarnya sendiri muter-muter kaki lima kaki lima kaki lima dan itu pada ber berbagai macam lapis yang membuat seluruh teori ekonomi selama 20-30 tahun ini kan tidak bisa memahami Indonesia karena kalau melihat grafik ekonomi nasional dengan parameter ekonomi internasional, maka Indonesia sudah kolaps 20 tahun yang lalu. Tapi kan tidak. Kenapa? Lu kira ekonomi negara untuk ekonomi rakyat. Nah, ekonomi rakyat muter-muter dewe. Wong saiki bondo payung ya urip kok. Pemenang hutan-hutan ngene iki ra. Bondo payung urip. Rasa nggawa apa-apa gitu lho urip. Mengene iki plastik merapatkan plastik plastik perapatan mohon maaf jadi boleh dihapus suaranya oleh ATTV mohon maaf kecanggihan ketangguhan dan kreativitas keuletan ekonomi rakyat ini kan diganggu terus sama pemerintah dipala tu dipajeki secara berlebihan tuku boto wis pajek tuku semen wis pajek tuku mesine ya wis pajek engko ditumpuk ditumpuk dari bangunan pajek meneh dan seterusnya IMB ya oke dan lain sebagainya tapi saya ingin mempersingkat untuk menunjukkan kepada anda Salah satu keuntungan rakyat Indonesia adalah selama 60 tahun lebih tidak pernah punya pemerintah yang sungguh-sungguh memikirkan dia. Itu salah satu hikmah dan rezeki yang luar biasa. Jadi gue rasa ngundak undang kok pemerintah ini terus orang. Justru karena Anda tidak pernah disantuni, tidak pernah diberi hak, -hak dasar, maka Anda berdiri sendiri, betul nggak? Jadi karena Bung Karno ini sebelum menunggu dia. Ya. Berdikari ini karena sing kuasa sak karepmu wong rakyate berdikari yang kira-kira ngono. Neng Bung Karno lagi sadar saiki. Wah ngerti ngono ket biyen-biyen lalu nyolong aku. nah, teman-teman sekalian, tidak ada rakyat yang setiap hari mengamankan dirinya sendiri seperti Anda. Anda tidak dibantu siapa-siapa. Kue untuk ora dicol, or, ben di hipnotis wong kue kudu melindungi dirimu sendiri. Iyalah. Ben kue ora ben kue ora dihapusi provider kue kudu cerdas diri. Iyalah. Kue dikepung oleh penipuan, dikepung oleh tipu daya, dikepung oleh macam-macam. Dan Anda tegar dengan diri Anda sendiri tanpa perlindungan. Saiki nyuwun saya ojo ojo nesu. Nyuwun saya iki, ini soal psikologi. Nek mendengar kata polisi itu bagi Anda pengayoman atau ancaman? <laughs> saya ini saya nggak ngomong tidak ngomong fakta sosiologis, saya ngomong fakta psikologis, ya fakta psikologis. Dan fakta psikologis ini berasal dari empirisme sosial yang sangat lama. Dan dimanapun saya menanyakan itu jawabannya ini gimau. Dan itu lebih kuat daripada fakta psikologis. Eh daripada fakta sosiologis, gitu ya. Nyun saya saya aku takut nek fikih ya. Parpol itu lebih besar manfaatnya apa mudorotnya? Oh. jawabannya mantep loh. 100 persen loh. Pak. Nek menurut fikih berarti hukumnya Dan Anda tidak pernah menuntut MUI atau untuk mengharamkan Kenapa? Karena Anda mandiri. Esak ya, karakter pun konon yang bapak kan hukum haram. Menurut karena Anda mandiri, tidak pernah dilindungi siapa-siapa. Dan Anda bedakan dengan orang Inggris, orang Amerika, orang Swedia, orang mana, yang tiap hari dilindungi oleh pemerintahnya. Tadi saya pernah bercerita di Amerika ada undang-undang yang detail. Nek kowe telepon nganggo handphone ping telu lali. Itu recordnya bisa kamu laporkan ke kantor polisi dan providernya akan dihukum aneng ah, kene kowe apa? Ah, Mondar Orang main culali Culalot, culalut, culalet Tetap Tidak ada hak Sedang saya ben anu iki soalnya apa salah negorone apa masyarakatnya dan sebagainya. Saya itu punya ilustrasi gini, Kak, ibaratnya hal jam tetapi duduk jam sing digital ya sing sing titus apa-apa sing sing nganggo. Mestinya kalau rodanya itu berhenti satu, kudune kafe mandek. Nah, nang Indonesia ora. Ana rodane siji sing mandek, jarume tetep perkara wektune ora pas ya ora masalah. Mergo apa? Mergo mau nganggo jam ki yo ditunggu masalah waktu minggo. Nah ini yang terjadi itu, itu sebenarnya yang disebut sistem. Kalau di negara-negara barat sing ya bedanya barat karo timur ki barat lah hitam putih. Put, ngono kuwi rodane siji macet, macet kabeh. Makanya begitu ada gempa atau apa sedikit terus pelayanan agak tidak lancar dikit wis bengok-bengok. Anggane bawa mati 200.000 wis Tapi itu pun juga nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Jelas urusan gempa bumi Klaten dan Bantul kira urusannya ming akhirnya ming omah ora beres kok. Tidak ngurusi sanitasi ini Padahal no aturan. Ini peraturan nih. Sumur karo WC septi tank ini jaraknya 10 meter. Aku lak sing gawe 10 meter karo tonggone sampe sak meter. <laughs> Dan siji siji ngaju nggo ngombe siji ngising. Nah ini sistem itu, nah ini apa kita sing marai. Jadi percaya teori sosial iya. untuk memotret Indonesia itu gagal. Sapi yang sumur sak meter kuwi berbahaya gue wong parek. Gue Wong kene iki duwe anu kok duwe wisdom kok janjane sing diombe lak ya uyuhe dhewe to. Nek wong Jawa iku ngono kuwi. Sing kok sing kok kecandu lak janjane ya kaimu Kuwi kan. Kita itu punya kesadaran kosmologis yang luar biasa. Makanya dari barat lah manusia mulai kehilangan kosmos jadi kue nek nenglon, London kowe ora ngerti lor Kue ngerti ini tengen, kiwa, ngarep, muri, sangat lokal. Nek kue ning kene kan tetep kaenggo tekan kono ngulon, ya. Kowe nek ana pertelon sing ana banjone sing ora sing ora murup normal kae itu. ngidul ngono ta. Ah, kuwi nek kae ana banjo sing abangis satus petang puluh ribu Jurkene turu tau isi suwe banget Jebol langsung si jijo Aku rapopo apa-apa. apa di Indonesia. Karena orang Indonesia lebih besar dari negaranya. Hatinya lebih luas dari tanah airnya. Gitu kan? Sing guyu sing dikeguyu, guyu orang apa Orang yang barat tuh perbu pengadilan karena mereka manja. Aning ah, kono sunat we. Ana wong Yahudi disunat bareng wis gede sadar, ku aku biyen sunat aku ki yo nuntut wong tuwane. Coba piye? Kon balek iki aku Wong mau bengi ning padang bulan dia ayahku diceritake ana wong cerita ayahku tahu gawe sunatan hitanan masal. Kuwi dengan biaya pribadi itu 175 jaman tahun seligaan. Dan itu nganggo pringel. Dan yang diceritakan itu bukan hitanannya bukan biayanya, bukan kemurahan hati ayah saya, bukan sing diceritake iki ana bocah sing penggaweane nglumpukke kucing. Diklumpukke yo diolale ngene kan. Aku opo ajab ana kuwi. Ana wong mendek jentu hanya di Indonesia wong kuwi. Kowe ning piye ta wong Indonesia iki? Ini adalah kalamah yang dibacakan di Surabaya saya baca teksnya apa adanya seperti yang saya bacakan malam itu. Kalau ma'iyah untuk ijazah ma'iyah dan syahadah ma'iyah. Malam ini kita menghormati dan menyampaikan penghargaan kepada tiga plus sembilan orang di antara sekian orang yang pekerjaan sehari-harinya insya Allah disenangi oleh Tuhan. Di tengah gegap gempita peradaban modern yang profesi utamanya adalah menyakiti hati Tuhan. Malam ini kita bukan sedang memberikan penghargaan kepada orang yang prestasinya hebat, yang punya kekuatan dahsyat, yang punya kreativitas mumpuni, yang punya kepandaian intelektual atau yang punya ketinggian spiritual. Ijazah ma'iyah dan syahadah ma'iyah juga tidak diperuntukkan bagi orang dengan keunggulan profesional Bahkan tidak juga untuk keunggulan itu sendiri Ma'iyah berpendapat manusia tidak perlu mengungguli sesama manusia Wilayah nilai yang mengumpulkan kita di sini bukan hal-hal besar atau yang dianggap besar oleh peradaban materi yang sedang berlangsung sekarang ini Melainkan hal-hal yang kecil, sederhana, dasar dan inti pada kehidupan manusia yakni benarnya seseorang memilih nilai dalam hidupnya otentisitas pilihan itu sehingga membuatnya punya karakter untuk menjadi orang yang bukan dirinya kesungguhan di dalam menjalankan nilai pilihannya itu kesetiaan di dalam memperjuangkannya dalam rentang waktu yang lama dan teruji, serta keikhlasan untuk menanggung segala akibat, resiko atau bahkan kesengsaraan karena pilihannya. Nilai-nilai yang diambil, dipercaya, dan diterapkan selama dua abad terakhir oleh umat manusia sedunia tidak lama lagi akan mengalami kehancuran yang sungguh-sungguh. Manusia kelompok-kelompok, institusi-institusi dan satuan-satuan dalam peradaban yang kini berlangsung sudah mencapai puncak kebusukan dan kebobrokannya. Mereka terperdaya oleh pilihan nilainya sendiri. Mereka tertipu oleh kebanggaannya sendiri. Mereka terbentur dan terjerembab oleh andalan-andalan dan unggulan-unggulannya sendiri. yang menyaksikan umat manusia sedang menyelenggarakan upacara bunuh diri kemanusiaan secara massal dan global proses bunuh diri global atau dialektika penghancuran yang dilakukan oleh umat manusia atas dirinya sendiri itu segera akan muncul di altar sejarah berupa kehancuran ekonomi di wilayah-wilayah permukaan bumi yang selama ini dipercaya sebagai tonggak-tonggak kekuatan ekonomi. Hal ini akan memacu meningkatnya secara radikal potensi konflik, penyerbuan militer, peluncuran nuklir, adegan-adegan bunuh diri dalam arti yang wadah dan nyata. <clears throat> Mengubah alam pikiran dan psikologi umat manusia ke arah keos kejiwaan dan kebingungan intelektual yang tidak bisa dihindarkan lagi. Gedung-gedung tinggi yang angkuh kepada Tuhan akan ambruk. Panggung-panggung dengan aktor-aktor sejarah yang arogan akan berpatahan tiang-tiang penyangganya Lampu-lampu gemerlap yang memancarkan kesombongan akan meredup atau padam sama sekali. Ateisme peradaban abad 21 akan segera sampai di ujungnya. Malam ini, Jamaah Ma'iyah Nusantara menyampaikan cinta dan junjungan kepada tiga plus sembilan orang di antara sekian orang yang tidak ikut menghancurkan kehidupan dan tidak turut merusak dunia. Ma'iyah tidak punya derajat, fasilitas dan dana untuk memberi penghargaan kepada siapapun. Sehingga Ma'iyah juga tidak mencari-cari orang, tokoh atau siapapun dari berbagai bidang atau profesi untuk diberi penghargaan. Ma'iyah hanya melakukan tugas perjalanan sejarahnya, yakni memperluas wilayah di mana manusia diajak bersama-sama membangun perilaku yang tidak dibenci oleh Allah. Kemudian menjumpai 3 plus 9 orang Kali ini yang bukan hanya layak atau patut dihormati, tapi bahkan wajib dijunjung tinggi dengan takzim penghargaan sejauh yang Ma'iyah mampu lakukan. Tentu saja Ma'iyah optimis ada ribuan orang yang memiliki kepatutan semacam itu. Tetapi Ma'iyah malam hari ini hanya sanggup menjunjungkan cinta kepada 3 plus 9 orang suri tauladan. Di tengah kehidupan yang sedang berjalan santai menuju kehancuran demi kehancuran, yang berlangsung sangat lambat secara material namun berlangsung sangat cepat dan radikal secara ruhaniah. Ma'iyah memberikan penghargaan kepada 3 plus 9 titik cahaya di antara ratusan titik cahaya lainnya di tengah ribuan titik-titik cahaya yang lebih luas namun samar-samar. 3 plus 9 titik cahaya itu menjalani kehidupan yang bertentangan dan arus balik dari arus raksasa penghancuran dan kehancuran nasional global yang sedang berlangsung. Makyang menemukan bahwa salah satu jenis kehancuran mendasar yang sedang kita alami secara nasional dan sebentar lagi tiba di puncaknya adalah bahwa dimanapun manusia berada, sebagai apapun ia, perilakunya semakin berkecenderungan untuk tidak memaksudkan setiap kosakata sebagaimana makna dari kosakata itu. Setiap kata, idiom, istilah dimaksudkan oleh manusia di negeri ini tidak sebagaimana kandungan arti yang diwakili oleh kata-kata itu. Kata manusia, masyarakat, negara, demokrasi, agama, pembangunan, kemajuan, kesejahteraan, keadilan, pemerintah, politik dan hampir kata apapun saja termasuk nabi, malaikat dan Tuhan. Kalau disebut manusia ternyata bisa berarti hewan, setan atau benda. Kalau diucapkan masyarakat yang dimaksud bias, penduduk, gerombolan juga tidak diurus perbedaannya dengan umat, kaum, bangsa atau suku dikatakan negara, padahal kenyataannya perusahaan. Dibilang demokrasi, faktanya jebakan. Disebut agama, maksud tersembunyinya adalah komoditas. Diumumkan katanya umroh, maksud aslinya adalah money laundering. Dipidatokan pembangunan, kandungannya adalah penggadaian. Diorasikan kemajuan, prakteknya adalah kemacetan membangga-banggakan kesejahteraan tanpa menyebutkan bahwa itu tidak dimaksudkan untuk rakyat. Menuturkan keadilan tidak ada ilmunya, sehingga tidak ada pula kenyataannya. Kita pikir pemerintah, ternyata buruh yang berlaku juragan. Ngomongnya politik, ternyata yang dimaksud adalah penipuan. Yang dimaksud nabi adalah dukun. Yang dimaksud malaikat adalah adalah peri. Yang dimaksud Tuhan adalah artis. Jemaah Ma'iyah Nusantara melihat, menyaksikan, menemukan, dan membuktikan dalam jangka waktu puluhan tahun bahwa Bunda Camana benar-benar Bunda Camana. Bahwa Kartolo sungguh-sungguh Kartolo. Bahwa Joko Temon asli Joko Temon. Bahwa Pak Dinuri sejatinya memang Pak Dinuri bahwa Bang Ali Syahbana adalah pohon yang meskipun dihidup di tanah yang hampir tak memungkinkannya tumbuh, ia tetap subur rindang sebagai Bang Ali Syahbana. Bahwa Pak De Heru Yuwono tak ada lain kecuali Heru Yuwono. Bahwa Harwanto Dahlan dari lahir hingga wafat adalah Harwanto Dahlan. Bahwa Lek Rahmat Mulyono tidak pernah sedetik pun menjadi bukan Lek Rahmat Mulyono. Bahwa Cak Sumitro Sumajah penuh penderitaan untuk bertahan menjadi Sumitro Sumajah bahwa Mas Uki Bayu Sejati tidak pernah masuk angin sehingga mengubahnya menjadi bukan Mas Uki Bayu Sejati. Bahwa Joko Kamto jiwa hidupnya bertapa sehingga gegap gembita dunia tak sanggup menggesernya dari kepribadian Joko Kamto. Bahwa Nabi Budianto tidak terpengaruh oleh nikmatnya sorga untuk terus berdiri tegak sebagai Novi Budianto. Wassalam. Surabaya 14 November 2011 ini kan jenis komunikasi jenis jenis di ini kan kita begitu menghormati dan meneliti setiap kenikmatan yang detail-detail dalam kehidupan kan tidak mungkin ada pengajian kayak gini neng dindi karena ini neng guyon neng gerdu apa neng di sini enggak karena semua itu indah maka saya kasih salah satu tawaran tafsir ya Allah kan apapun ya Robbana magholakta ada batilah jadi Pak Nevi senaif naifnya Pak Joko itu melaku kebian ibu kurang ibu kilometer melaku Pak Joko nganggu sandal kuandel ngene lagi soalnya sih kalau dibukan dibikin dari ban truk sing sing misalnya nganggu kalau digunting jadi sandal kuat banget sih tapi kan ma ada ada tidak ada yang sia-sia. Dalam maknya, karena faham, mencoba memahami Islam, tidak ada sesuatu yang batal. Tidak ada sesuatu yang batil, yang sia-sia. Kabeh ini gunani, kabeh api. Karena baik buruknya sesuatu dan seseorang atau peristiwa atau apapun, itu tergantung konsep kekhalifahan kita terhadap sesuatu itu. Kue sedih, sedihmu bisa jadi berkah, ya tak? Kue melarat, melaratmu bisa jadi berkah kue mengalami apapun yang mungkin menyengsarakan sedikit ya itu akan bisa menjadi berkah karena kamu punya kemampuan untuk memberi makna atau mengkhalifai sesuatu yang menekan atau menyedihkan kamu itu. Nah, kan kalimatnya dia gitu, terjemahnya dia. Robbana makhlasya hadha batilah. Ramli, Robbana makhlasya hadha batilah artinya bahasa Indonesia nya Ya Allah, Wahai Rob, ya Rob, wahai Tuhan, sesungguhnya tidaklah sia-sia, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Kuis, nek kue ngomong bahasa Indonesia, sing ngomong sapa gue mau? Manusia. Padahal muatannya dari siapa? Nah, Kenapa Allah tidak pakai kalimat ini Wahai manusia sesungguhnya Tidaklah sia-sia aku menciptakan semua ini Kenapa dia pakai kalimat Yang harus kita yang mengucapkan Nah Gusti Allah Dewi Saya ngomong dulu lah gula. Ya lah Masa Gusti Allah itu nang nang putus Robana makulak ada batil oh, Robbana Dewi Nah Tolong perhatikan jenis-jenis kalimat di dalam Al-Quran, pilihan retorikanya. Itu berarti kalau kamu bersih, kalau kamu tahu ilmu, kamu tahu apa disiplin prosedur akademis, kamu kan nggak bisa dong ngomong ini tidak sia-sia sebelum kamu membuktikan, meneliti, menyaksikan bahwa ini memang tidak sia-sia. Jadi orang tidak bisa ngomong ini tidak sia-sia sebelum dia benar-benar tahu dan mengalami bahwa ini tidak sia-sia. Maka Allah memilih ayat itu supaya kita yang mengucapkan dan sebelum kita mengucapkan kalimat itu, kita meneliti benar kehidupan ini bahwa orang kok orang sia-sia kok. Orang sia-sia kok. Kan gitu. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan kadang Allah jadi engkau, kadang Allah jadi dia. Coba perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah dia berapa? Dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah dia ketiga. Ar-Rahmanir Rahim dia ketiga. Maliki Yaumidin dia ketiga. Terus Iyaka tiba-tiba Allah menjadi pihak kedua. Nak budua iya kan idina sholatul mustaqim sampai akhir via kedua. Coba dijumlah ayatnya. Yang via ketiga berapa, yang via kedua berapa? Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim. Malik Yamidin empat empat Allah menjadi dia tiga ayat tapi lebih panjang Allah menjadi engkau ini coba dipikir-pikir dilihat-lihat kenapa kok seperti itu kenapa kok tidak tidak sejak awal Allah meletakkan diri di kedua Bismika Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Iya kanak budu Atau kalau Bismillahirrahmanirrahim ya Iyahu budu wa iyahu Nasa'in kok enggak Nah ini pasti ada rahasianya Pasti ada rahasianya Nah kalau itu diutak adik Di utak utak di delok bendino Mungkin anda akan dikasih Allah pengalaman Iya ya jebul bener itu gitu ya Gitu ini kan asik nih ini. Ya oke teman-teman sekalian, demikianlah banyak tadi penjelasan mengenai Pak Nevi, Pak Joko, terutama yang harus Anda ingat-ingat flash disk. Pak Nevi itu manusia musik dan itu murni manusia musik. Dan kalau tidak ada Pak Nevi, saya kira dia tidak seawet ini. Betul nggak? Betul nggak? Ora iso jek Kanjeng iso lestari kaya nek ora ono Pak Nevi tepuk tangan untuk Pak Nevi. Ora mergo ampuh ora. Ning mergo nek latihan nek ora ono Pak Nevi iki garing. Nek ono Pak Nevi guyu kabeh. Wong Pak Nevi dadi. Kene sanggar wis ana unen-unen selasa ngene-ngene. Ngene kae, eh nemeng tenang, iki jatah tenan. Wis seneng banget. Seneng banget. Aku seneng dengan duit itu dari orang ngerti nanti guyu sama syarat. pola mulane kuwi untuk guru, untuk bojo guru SLB iki cocok Orang lagi teman sekalian uh, gini, satu nomor dari Kiai Ganjeng yang agak iki anu leto C, Oh, sih. Leto kemudian Sabrang akan pembelajaran. Ya, sebelum cahaya tidak ke apa yang ngono <laughs> Oh iya. ya. No, ayo deh, siap. Sekalian eh, ini juga kita informasikan ke jamaah semua. Kita merencanakan untuk tahun depan Leto bisa mulai apa namanya me membuat makyah-makyah di tempat-tempat yang lain. Tadi judulnya sudah ketemu meniti cahaya. Kalau sebelumnya sebelum cahaya meniti cahaya meniti iso peniti iso tenan iki dadi cahaya di dipeniteni cahaya di ini cahaya di teliti, cahaya di meniti, di meniti, pirang menit nah, tenan nih serius nih. Dia ana menit eh, meniti menitono meniteni pokoknya itu penitono peniti cahaya di peniteni nah, itu oke eh, semoga semoga Januari mulai uh, mungkin ya. penjelasannya gini sambil teman-teman itu menyiapkan diri penjelasannya itu Leto itu Bernyanyi dan bermain musik itu kan paling mungkin 30% Yang 70% mereka adalah juga pemikir Mereka juga pelaku kebudayaan Mereka juga pelaku dari nilai-nilai yang lebih luas Jika yang namanya acara meniti cahaya Itu terutama nanti di tempat-tempat kesenian resmi dan di kampus-kampus yang kita mulai dari Jakarta mudah-mudahan Desember Januari itu adalah nomor satu adalah apa jenisnya berang Ekspresi-ekspresi intelektual dan kulturalnya Leto nyanyi hanya salah satu sayapnya.